berbahagia ini dengan segala limpahan berbagai nikmat dan juga karunia dari Allah kita dimudahkan olehnya untuk bisa duduk bersimpuh di majelis ilmu dalam rangka untuk mempelajari kitabullah dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan berharap semoga Allah Jalla ala memberkati majlis kita ini dan menjadikannya sebagai bekal amal saleh yang kita raih kebaikannya di akhirat kelak. Kemudian daripada itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah meraih kemuliaan dengan ilmu syar'i. Sebenarnya pembahasan ini adalah pembahasan yang sudah berulang kali dibahas oleh para ustadz kita dan sudah sering disampaikan bahkan sudah sering kita baca di dalam tulisan-tulisan namun tema ini memang pantas untuk sering kita ulang-ulang dalam rangka untuk membangkitkan kembali semangat kita dalam menuntut ilmu. Karena pada kenyataannya berbagai kesibukan, berbagai aktivitas, berbagai hal-hal yang melalaikan kita sering membuat kita terabaikan dari majelis-majelis ilmu. Terjauhkan dari mempelajari ilmu. Bahkan terkadang dengan sebab hal-hal yang sepele. Sering sekali kita merasa enggan untuk kembali membuka kitabullah sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam maupun kitab-kitab para ulama. Sehingga semangat, antusias di dalam menuntut ilmu ini selalu perlu diperbaharui. Ya, diperbaharui, diperbaharui, diperbaharui, diperbaharui. Sehingga kita tidak henti-hentinya untuk membicarakan tentang kemuliaan ilmu. Sebab ilmu ini adalah dasar dari segala sesuatu. Siapapun yang berbuat tanpa ilmu, maka akan rusak. Apakah dalam urusan dunianya, apalagi akhiratnya. Ilmu adalah perkara yang sangat penting. Sehingga disebutkan di dalam hadis hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha di dalam Sunan Ibn Majah dan hadisnya dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau memulai harinya di pagi hari ba'da salatil fajr beliau membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang baik dan amalan yang diterima di sisimu. Ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada setiap harinya ba'da salatil fajr setelah beliau melaksanakan salat subuh setiap hari ketika beliau memulai harinya pertama yang beliau minta adalah ilmu yang bermanfaat beliau menyatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah sungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat yang akan memberi kemanfaatan dunia dan akhirat kita. Barulah hal yang kedua rezeki yang baik. Lantas amalan yang diterima di sisimu. Dua hal yang berikutnya yaitu rezeki yang baik dan amalan yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Dari mana akan didapatkan? Apakah rezeki yang baik itu bisa didapatkan tanpa ilmu? Bisakah sebuah amal diterima oleh Allah tanpa ilmu? Insya Allah semua kita sepakat bahwa rezeki yang baik itu membutuhkan ilmu. Sebagaimana amalan yang diterima di sisi Allah pastilah membutuhkan ilmu. Kalau tidak bagaimana seorang akan mendapatkan rezeki yang baik? Dalam kondisi dia tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram. Dalam jual belinya, dalam bisnisnya, dalam perdagangannya, dalam interaksinya kepada sesama manusia. Dan dari mana dia mendapatkan rezeki yang baik? Kalau dia tidak mengerti yang halal dan yang haram. Bisa jadi karena kebodohannya, apa yang disangkanya selama ini halal padahal dia telah memasukkan ke dalam perutnya rezeki yang haram. Atau bisa pula dia mengharamkan dirinya untuk mendapatkan rezeki itu dalam dalam kondisi padahal rezeki itu adalah halal. Maka membutuhkan ilmu. Seorang bisa mendapatkan dan memastikan bahwa rezekinya adalah rezeki yang halal kalau dia tahu bahwa ini adalah halal dengan ilmu Al-Quran dan hadis. Dia punya hujahnya dan dia mengerti bahwa ini adalah halal bukan haram. Demikian pula amalan yang diterima di sisi Allah Azza wa Jal. Amalan itu diterima apabila dia berdiri di atas al Alkitab Sunnah, Al-Quran dan hadis. Apabila seorang beribadah beribadah kepada Allah dalam keadaan dia tidak mempunyai ilmunya bisa jadi amalannya itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla Sebanyak apapun amalan seseorang kalau tidak berdiri di atas ilmu kitab sunnah, ada dalilnya dari Al dari Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa batil. Adalah amalan yang batil yang tidak diterima oleh Allah Allah menyatakan di dalam Al-Quranil Karim di dalam surah Al-Kahfi Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Maukah kami beritakan kepada kalian mengenai orang-orang yang merugi amalannya? Siapa mereka itu? alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka itulah orang-orang yang perbuatan mereka, amalan mereka ketika di dunia ini sia-sia. Sementara mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Dia sholat, sholat, sholat, puasa, puasa, puasa, puasa. Atau amalan-amalan yang lain. Ternyata apa yang dilakukannya dengan sekian banyak itu banyak pula hal yang tidak sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jal yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tertolak. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Sehingga yang dia dapatkan hanya capeknya saja. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim beliau menyatakan man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama agama kami ini yang tidak kami ajarkan, maka itu adalah perkaranya tertolak. Dalam riwayat Muslim disebutkan mana amila amalan laisa anihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada dalamnya ajaran kami, maka amalan itu tertolak maka percumalah dia melakukan amalan-amalan tersebut. Maka rezeki yang baik, amalan yang diterima oleh Allah, dasarnya apa? Permintaan yang pertama, yaitu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Maka seorang muslim yang baik atau yang diistilahkan dengan muslim sejati ya, karena hari-hari ini lagi musim istilah sejati Tayyib, muslim sejati ya, adalah yang pada setiap harinya tidak luput dari faedah ilmu. Yang setiap harinya tidak luput dari faedah ilmu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi, rasul. Ya, yang ilmunya langsung turun dari atas tujuh langit sana ya, dengan wahyu. Tapi beliau pada setiap harinya selalu minta kepada Allah diberi ilmu yang bermanfaat. Bahkan datang ayat di dalam Al-Quran, perintah Allah kepada beliau. Wa rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul. Ya Allah, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Di dalam Al-Quranil Karim tidak ada satu perintah dari Allah Azza wa Jal kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta sesuatu yang lain. Tidak harta dan tidak pula satu kesenangan dunia yang lainnya. Tapi untuk urusan ilmu datang ayat khusus yang mengajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta kepada Allah agar ditambahkan ilmu menunjukkan betapa mulianya ilmu agama ini. Ya. Maka setiap setelah sholat subuh, ya, dan ini bisa kita amalkan, kita selalu meminta kepada Allah Azza wa Jal sebagaimana permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan tayyiban dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jal. Maka pada setiap hari jangan sampai kita tidak punya urusan dengan ilmu. Ya. Jangan sampai kegiatan kita, kesibukan kita, berbagai acara kita hanya dalam urusan-urusan dunia saja. Jangan. Kalau kita muslim yang sejati, maka haruslah dalam setiap hari itu paling tidak ada faedah ilmu yang kita dapatkan sedikit atau banyak. Apalagi di hari-hari ini, ilmu itu sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Karena banyaknya berbagai pemikiran-pemikiran kekafiran kepada Allah, berbagai kesyirikan-kesyirikan kepada Allah, berbagai perkara-perkara bid'ah yang diada-adakan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kejahilan di mana-mana. Maka seorang Muslim sangat membutuhkan ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillah, sekarang ini sarananya juga dimudahkan oleh Allah. Orang untuk ilmu itu sarananya dimudahkan oleh Allah. Memang yang terbaik adalah seorang datang ke majelis ilmu. Ya, keutamaan ini tidak bisa digantikan oleh yang lainnya. Ini yang paling utama dalam menuntut ilmu, bersim eh, duduk bersimpuh di hadapan ilmu. Sehingga ilmu itu masuk dengan barokah. Ya. Kita menerimanya secara syafawiyan, secara langsung lisan dari guru yang mengajarkan. Ini yang dilakukan oleh para salaf kita, mulai dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada masa berikutnya, ya, masa as-salaf, as-sahabat at-tabi'in dan atba' at-tabi'in. Menuntut ilmu itu syafawiyan, secara lisan didengar dari guru duduk di majelisnya. Ya. Coba kita lihat bagaimana rohalat. Ya. Perjalanan-perjalanan jauh yang ditempuh oleh para ulama kita. Kadang sebagian mereka menempuh perjalanan jauh karena hanya satu hadis. Ada yang menempuhnya dalam jarak satu bulan perjalanan hanya karena satu hadis. Bagaimana dengan kita? Maka yang paling utama tentunya duduk di majelis ilmu. Yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, "Mastamaa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimul malaikah." wa الرحمة rahmah illa nazalat alaihimus sakinah wa haffat illa nazalat alaihimur alaihimus sakinah wa الملائكة rahmah wa haffathumul malaikah wa ada empat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkumpul satu kaum di dalam salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca kitab Allah dan mereka mempelajarinya, melainkan turun kepada mereka ketenangan, ketenteraman kenyamanan yang mereka rasakan di dalam jiwa mereka. Hilang berbagai himpitan-himpitan dunia, kepenatan-kepenatan dunia, kesibukan-kesibukan dunia datang ketenangan, ketenangan. Ya. Kemudian dan meliputi mereka rahmah, kasih sayang dari Allah dan meliputi mereka juga para para al malaikah para malaikat-malaikat Allah azza wa jalla ya, berada di sekitar mereka Para malaikat yang memang datang ke majelis-majelis zikir, menghadiri majelis-majelis zikir yang merupakan tugas mereka dari Allah Azza wa Jal. Dan mereka itu namanya disanjung-sanjung oleh Allah di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Ini tidak akan bisa kita raih kalau kita tidak hadir di majelis ilmu. Maka orang hadir di majelis ilmu itu tidak ada kerugiannya meskipun dia tidak men, tidak bisa memahami atau menangkap apa yang disampaikan secara utuh, secara sepenuhnya, minimalnya apa yang dia dapatkan adalah empat perkara yang telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tadi? Turun kepada mereka ketenangan. Ya. Turun kepada mereka ketenangan jiwa mereka diberi ketenangan oleh Allah Azza wa Jal. Karena ilmu itu mendatangkan ketentraman. Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, Ala bidhikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati-hati manusia menjadi tenang? Ya. Ketentraman hati, ketenangan hati ini sangat dibutuhkan dan akan didapatkan dari majelis ilmu. Ya. Sebagian orang di majelis ilmu juga tenang, tapi tenangnya beda, kan gitu. Tenangnya apa? Nah itu. Katanya kalau ngantuk di dalam peperangan itu rahmat dari Allah. Ya. Perang melawan musuh tiba-tiba pel sudah mati syahid karena mengantuk dalam peperangan itu sehingga dia tidak merasakan tebasan pedang. Ya, tiba-tiba sudah mati syahid. Masya Allah, rahmat. Nah, yang musibah <laughs> kalau ngantuk di majelis ilmu, ya, tiba-tiba bukan mati syahid, tiba-tiba majelisnya sudah selesai. Ya. Anatul lihat jadi yang pertama turun kepada mereka ketenangan. Yang kedua bahwa mereka diliputi oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah Siapa yang tidak membutuhkan kasih sayang Allah? Ya, di tengah-tengah hidup pikuk gejolak-gejolak dunia yang seperti ini. Ya, setiap orang membutuhkan rahmat dari Allah Azza wa Maka rahmat itu ada di dalam majelis ilmu. Yang ketiga, mereka dikitari oleh al-malaikah, para malaikat Allah. Ya. Bersama orang-orang yang dekat dengan Allah. Bersama para solihin dan juga makhluk-makhluk Allah yang taat kepada Allah Azza wa Jal dari kalangan al-malaikah. Kemudian yang keempat adalah mereka disanjung-sanjung namanya oleh Allah di kalangan para malaikat yang ada di sisi Allah tabaraka wa taala. Ya. Kalau kita merasa senang nama kita disanjung di hadapan manusia, ya. terkadang sebagian orang merasakan kepuasan jiwa yang tidak mampu bahkan diungkapkan dengan kata-kata karena dia mendapatkan namanya disanjung oleh manusia. Ya enggak? Wah, namaku disebut-sebut eh, ya. Namanya populer, terkenal. Ya. Coba lihat sekarang banyak orang yang mencari kepopuleran nama dengan berbagai hal. Sampai hal-hal konyol yang memalukan. Ya kan? Dan diekspos di media sosial. Subhanallah. Ya. Nah ini namanya akan disanjung-sanjung oleh Allah di kalangan siapa? Bukan di kalangan manusia. Di kalangan khalayak yang lebih mulia dari manusia. Ya, maksudnya dari manusia-manusia yang jauh dari Allah. Ya, yaitu di kalangan al-malaikah yang ada di sisi Allah Azza wa Jal. Allah sebut-sebut namanya. Di kalangan para malaikat yang ada di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Jadi dia populer di kalangan al-malaikat. Para malaikat mendengarkan sanjungan Allah terhadap orang ini. Ya. Dari mana dia dapatkan? Hadir di majelis di majelis ilmu yang dibacakan dan dipelajari padanya kitabullah. Makanya jangan ngantuk. Ya. Karena kamu sedang disanjung oleh Allah. Ya sedang disanjung oleh Allah di kalangan al-malaikah. Nah, maka dalam kondisi yang seperti ini, wallahi ini adalah kondisi yang terbaik di dalam hidup kita. Inilah momentum yang paling indah di dalam hidup kita. Wallah. Dan ketika di yaumil qiyamah nanti, inilah waktu-waktu yang sangat berharga dan kita rasanya ingin memperbanyak di mana kita menghabiskan waktu di dalam majlis ilmu karena ternyata di sisi Allah tabaraka wa taala nilainya besar. Apalagi di hari kiamat kelak kita membutuhkan hal-hal yang mulia seperti ini di hadapan Allah untuk menyelamatkan kita dari api nerakanya. Ya. Ini adalah waktu-waktu yang paling berharga dibanding di saat kita sedang berada di pasar atau berada di rumah. Ya, atau berada di tempat-tempat yang lainnya yang kita tak lepas dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal apalagi di tengah-tengah situasi masyarakat kita yang seperti ini ya. Maka inilah kesempatan terbaik yang tidak boleh kita lewatkan. Ya. Yang sepantasnya kalau seandainya kita e, bisa mencatatnya di dalam diari. Ya. Adalah saat-saat yang seperti ini. Yang patut untuk tidak kita lupakan di mana kita duduk di majelis ilmu, mencatat, mendengarkan ilmu, mempelajari ilmu, ya, yang di dalamnya kita mendapatkan empat kemuliaan yang telah disebutkan di dalam hadis tadi. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang paling utama adalah seorang hadir di majelis ilmu. Tapi kalau memang dia mempunyai sesuatu yang benar-benar menghalanginya dalam satu hari itu untuk tidak bisa hadir di majelis ilmu. Ya. Memang dia mempunyai uzur sehingga memang dia tidak dapat untuk hadir di majelis ilmu atau dia tidak mendapatkan di tempatnya majelis ilmu karena jaraknya jauh ya atau karena tidak adanya guru yang mengajarkan atau karena hal-hal lain alhamdulillah sekarang ini Allah mudahkan berbagai wasail al-ilm sarana-sarana ilmu ya tinggal pencet-pencet dapat ilmu ya enggak ya Oh, subhanallah setiap kita punya sarananya. Ada di sakunya masing-masing. Apa itu? HP. Itu diantaranya. Ya, di sana dia bisa mendengarkan murattal al quran al Karim. Ya. Bisa dia membaca tulisan-tulisan ilmu yang bermanfaat. Ya, tinggal tulis nama webnya langsung terhubungkan. Ya, itu manfaatkan. Ya, dia bisa download kitab-kitab, tulisan-tulisan. Ya. Dia bisa bawa kemana saja. Kalau dia manfaatkan alat yang kecil ini tadi, maka dia bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Mendapatkan ilmu yang banyak. Dia bisa membawa mushaful Quran tanpa kesulitan. Ya. Sehingga Apabila dia gunakan sarana-sarana yang dimudahkan oleh Allah ini, maka dia tidak akan terlewatkan dari majelis ilmu. Maka hatinya diisi dengan kitab-kitab, dengan Al-Quranul Karim, ya, dengan kajian-kajian ilmu. Ya, buang jauh-jauh ya, yang isinya fitnah, kontak yang suka nge-share fitnah, blokir, ya. Kemudian situs-situs yang suka menyampaikan urusan-urusan fitnah jangan dibuka. Ya. Bila perlu blokir. Nah, hidup kita usia kita ini terlalu singkat, terlalu pendek untuk hanya berbicara tentang fulan, tentang alan, tentang ustadz ini begini, ustadz itu begitu, Syekh ini begini, syekh itu begitu. Terlalu singkat usia kita. Untuk hal-hal yang belum tentu bermanfaat, tapi bisa jadi justru memudaratkan. Ya. Padahal sudah berapakah kita menghafal dari ayat-ayat Al-Quran Karim? Sudah berapa banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak usahkan kita hafal, yang sudah kita baca saja. Sudah berapa banyak? Saya nggak tanya yang sudah berapa banyak dihafalkan, yang sudah dibaca sudah berapa banyak. Ya, kalau masalah hafalan ya sudah, saya sudah maklum. Ya sama-sama maklum lah. Ya, kalau <laughs> masalah apa? Makanya pertanyaan yang sudah dibaca, saya ubah bentuk pertanyaannya. Ya, seperti itu. Al-Quranul Karim dalam sehari sudah berapa kali kita baca? Berapa ayat yang sempat kita hafalkan? Hendaknya ini menjadi pertimbangan kita, perhitungan kita, perhatian kita. Ya. Kita punya HP mungkin lebih sering membuka WhatsApp, BBM, atau yang semacamnya dari media-media sosial itu dibanding kita membuka mushaful Quranul Karim. Maka seorang muslim Muslim yang sejati, maka dia harus mempunyai perhatian kepada ilmu, perhatian yang besar. Nah, ini kalau dia memang tidak bisa hadir ke majelis ilmu. Kalau dia bisa hadir ke majelis ilmu, maka dalam satu hari itu jangan dia lewatkan untuk tidak hadir di majelis ilmu. Supaya dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat langsung secara lisan dan mendapatkan empat keberkahan yang telah disebutkan di dalam hadis yang mulia tadi. Nah, ya. dan masih banyak sarana-sarana yang lainnya. Ada radio, ada sebagian TV yang bermanfaat, ya. Dan sarana-sarana semua itu dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita bisa mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah eh, ini membutuhkan kesungguhan ya. Membangkitkan semangat untuk menuntut ilmu tentang agama Allah azza wa Nah, ada pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini pelajaran penting yang menunjukkan bahwa semangat di dalam menuntut ilmu itu ada perhitungannya di sisi Allah Tabaraka wa taala. Ya. Pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim ada tiga orang yang datang ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin antum pernah dengar ini. ya. Dan ini adalah hadis yang luar biasa menunjukkan Bagaimana orang yang menghadap kepada ilmu, Allah menghadap kepadanya. Ya. Tiga orang yang datang ke majlis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu orang datang ke majlis Nabi, dia mendapatkan majlis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. maka dia mencari furjah, yakni celah-celah kosong yang ada di bagian depan majlis untuk dia duduk di sana dan mendengarkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua datang ke majelis itu, dia melihat ada majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, udah deh, saya duduk belakang aja. Duduknya di belakang. Dia malu. Ya, dia malu untuk duduk ke depan menunjukkan semangat dan antusias mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ketiga, begitu dia masuk ke dalam masjid, kemudian melihat majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berpaling, dia tinggalkan majelis itu, dia keluar dari masjid. Maka tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai dari majelisnya, beliau mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, "Ala ukhbirukum binaba'is salasah?" Maukah kalian aku beritakan tentang perihal tiga orang tadi? Mereka menjawab, Bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Ammal awal. Adapun orang yang pertama. Awa ilallah fa'awahullah. Orang yang pertama itu adalah orang yang mencari perlindungan kepada Allah. Maka Allah lindungi dia. Yaitu orang yang bersemangat untuk ilmu, dia cari celah tempat yang berada di depan, maka dia duduk di sana untuk mendengarkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Awa ilallah fa awahullah." Dia mencari perlindungan kepada Allah, Allah lindungi dia. Wa amma adapun yang kedua, istahya minallah fastahiyallahu min. Orang yang kedua itu adalah orang yang merasa malu dari Allah. Sehingga Allah pun malu kepadanya. Dia malu dari kebaikan, maka kebaikan itu juga malu kepadanya. Ya. Dia enggan, dia ogah-ogahan, dia males-malesan dari kebaikan, maka kebaikan juga demikian. Ya. Dia enggan, dia males-malesan, dia ogah-ogahan, terhadap ilmu, ilmu juga demikian kepadanya. Karena setiap orang mendapatkan apa yang dia perbuat. Balasannya sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa amma salib a'rad fa'aradallahu an Yang ketiga kata beliau alaihi salatu wassalam berpaling dari Allah, a'rada 'anillah fa'aradallahu anhu dia berpaling dari Allah, maka Allah juga berpaling dari dirinya. Ya. Maka jangan sampai kita mahrum taufik. Orang yang terhalangi dari taufik oleh Allah Azza wa ya. Jangan sampai kita sudah sampai di majelis ilmu, kita tidak menunjukkan antusias untuk ilmu. Ini namanya mahrum at-taufik, orang yang terhalangi dari taufik Allah hidayah Allah. Maka kuatkan semangat. Ya. Kuatkan motivasi, tunjukkan kesungguhan di dalam menuntut ilmu karena di sana adalah kebaikan. Kalau kita menghadap kepada kebaikan, Allah akan menghadap kepada kita. Ya. Allah itu jauh lebih menerima hambanya lebih daripada hamba itu menghadap kepada kebaikan. Sehingga disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, "Idza taqarraba ilayya 'abdi shibran, taqarrabtu ilaihi dhira'an. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, taqarrabtu ilaihi ba'an. Wa idza masya ilayya harwaltu ilaihi." Ya. Kata Allah Azza wa Jal di dalam hadis qudsi dalam riwayat Al-Bukhari, apabila seorang hamba mendekat kepadaku dengan sejengkal, aku mendekat kepadanya dengan sehasta. Kalau dia mendekat kepadaku dengan sehasta, aku mendekat kepadanya dengan dengan berapa? Sedepah. Tahu sedepah? Berapa sedepah ini? Sehasta seberapa? Kalau sejengkal semua kita tahu ya. Sejengkal. Sehasta? Hah? Dari ujung jari sampai siku. Kalau sedepan? Ya, sedepan. Nah, apabila dia berjalan kepadaku, kata Allah, maka aku akan berlari-lari kecil kepadanya. Kalau kita menghadap kepada kebaikan, menghadap kepada ilmu, Allah akan lebih di dalam menerima kita dan membukakan kebaikan untuk kita. Nah, Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka manfaatkanlah ya, kesempatan hidup kita ini untuk memperbanyak ilmu. Karena tanpa ilmu kita tidak akan punya nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Sampai dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala kata beliau mana abadallah bi ghairi ilm Ya, man abadallah bi ghairi ilm fakana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang mengibadahi Allah tanpa ilmu, maka apa yang dirusaknya itu lebih banyak daripada yang diperbaikinya. Nah, maka kalau kita mengharapkan kemaslahatan di dalam hidup kita ini, maka tingkatkan semangat untuk menuntut ilmu. Karena orang yang tidak bersemangat dalam menuntut ilmu, artinya dia sudah menjauh dari kebaikan. Sudah menjauh dari kebaikan. Allah Azza wa Jal ketika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, dia fahamkan hamba itu tentang agamanya. Hadis yang ma'ruf disebutkan dari riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan Allah fahamkan dia tentang agamanya. Berarti mafhum al-mukhalafah dari hadis ini, barang siapa yang Allah tidak inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah tidak fahamkan dia tentang agamanya. Ya. Jadi kalau kita banyak tidak mengerti tentang perkara agama, jangan santai-santai saja. Ya. Harusnya kita cemas, resah. Kenapa? Berarti Allah sedang tidak menginginkan kebaikan itu untuk kita. Karena orang yang Allah inginkan kepada kepadanya kebaikan pasti Allah pahamkan dia tentang agamanya. Maka sejauh mana kita tidak memahami perkara agama kita, maka sejauh itu pula berarti ada keburukan pada kita. Maka ini adalah perkara yang sebenarnya meresahkan. Kalau Allah menginginkan keburukan kepada kita, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Siapa yang bisa mendatangkan kebaikan untuk kita selain Allah Azza wa Jal? Maka sudah sepantasnya seorang muslim bersemangat untuk agamanya. Bersemangat di dalam menuntut ilmu karena ilmu adalah dasar dari segala sesuatu. Ya. Man yuridillahu bihi khairan Yufakihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan terhadapnya kebaikan, Allah fahamkan dia tentang agamanya. Makanya generasi lampau, as-salaf, apa yang paling menonjol, apa yang paling menonjol di antara mereka? Apa keistimewaan yang selalu dibanggakan dari mereka? Tak lain dan tak bukan adalah al-ilm ya, pengetahuan mereka tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tatkala ada al-khawarij, ada al-khawarij orang-orang yang keluar dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, melakukan fitnah dan pemberontakan-pemberontakan kepada penguasa yang sah, khalifah pada waktu itu. Dimulai dari Khalifah Utsman radhiyallahu an dan selanjutnya kepada Khalifah Ali bin Abi Talib. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas kepada Al-Khawarij? Ya. Al-Khawarij yang mereka itu dipenuhi dengan keburukan yang bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah mereka itu ibaratnya mereka itu keluar dari agama laksana seperti keluarnya anak panah yang tembus dari binatang buruannya ya masuk kemudian keluar lagi nah mereka juga demikian masuk kemudian keluar lagi ya. apa yang mengakibatkan mereka seperti itu tatkala mereka datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma hal pertama yang ditanyakan oleh Ibnu Abbas kepada mereka, "Hal minkum ahadun sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Apakah ada salah seorang di antara kalian yang pernah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab tidak. Artinya apa? Beliau mengatakan bahwa aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihannya? mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang berbuat seperti perbuatan kalian yang menunjukkan bahwa kalian ini berada di atas keburukan. Ya. Ini keunggulan as-sahabah di mana mereka mempunyai ilmu yang lebih dibandingkan generasi-generasi yang setelahnya. Kata kala terjadi dialog bisa kita lihat al-khawarij. Ya. Betapa bodohnya mereka di dalam memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Berdalil dengan ayat Al-Qur'an untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan Amr bin Al-As dan Abi Musa Al-Ash'ari yang melakukan perdamaian pada waktu itu. Ya, mereka berdalil, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Taib kata Abdullah bin Abbas, ya. bukankah di dalam Al-Qur'an pada ayat yang lainnya mengenai perkara suami istri Allah menyatakan وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما Apabila kalian takut perceraian antara kedua suami istri, maka utuslah seorang utusan dari keluarga lelaki dan seorang utusan dari keluarga perempuan. Apabila keduanya menginginkan perbaikan, maka Allah akan beri kecocokan antara kedua keduanya. Kata Abdullah bin Abbas, kalau kalian menganggap apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan diwakili oleh Abi Musa al-Ash'ari, serta apa yang dilakukan oleh Muawiyah yang diwakili oleh Amr bin Al-As, yang mereka berdamai untuk menghentikan peperangan antara keduanya, Kalian anggap bahwa mereka telah berhukum dengan hukum manusia karena tidak ada di dalam kitab kitabullah dan sunnah rasulnya. Ya. Maka lantas bagaimana pendapat kalian dengan ayat ini tadi? Allah memerintahkan dua orang suami istri yang bertikai, berselisih. Ketika kalian takut mereka akan bercerai, putus perwakilan dari pihak lelaki dan perwakilan dari pihak wanita untuk membicarakan urusan keduanya. Ya. Dalam urusan rumah tangga saja Allah membolehkan untuk orang untuk manusia menyerahkan perkaranya kepada perwakilannya yang memutuskan urusannya. Ya. Nah, baik dari pihak lelaki ataupun dari pihak wanita. Ini dalam urusan pribadi. Bagaimana dengan urusan kaum muslimin yang sedemikian besar? Kenapa mereka tidak boleh mengambil perwakilan untuk memperbincangkan urusan yang ada di antara mereka dan menyelesaikannya? Mana yang lebih utama? urusan pribadi, urusan rumah tangga atau urusan kekhilafan. Maka terdiamlah al-khawarij. Coba lihat. Ya. Kenapa? Karena mereka keluar dari apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipahami oleh para sahabatnya radhiyallahu anhu. Ya. Nah, mereka tidak mempunyai ilmu. Yang ada pada mereka adalah al-jahl, Demikian pula ketika mereka berhujjah bahwasanya Ali bin Abi Thalib di dalam perdamaian itu telah melepaskan statusnya, jabatannya sebagai Amirul Mukminin. Berarti kalau bukan Amirul Mukminin, dia adalah Amirul Kafirin. Wenaknya, ya kan? Langsung fonis. Kalau bukan Amirul Mukminin, ya berarti lawannya Amirul Kafirin. Selesai. Ya. Ini semua karena kebodohan. Tidak punya ilmu. Tapi ingin berbicara dan bertindak dalam hal agama. Maka terjadilah kesesatan seperti Al-Khawarij. Kata Abdullah bin Abbas, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku menyaksikannya dan disaksikan oleh para sahabatnya. Ya. Bahkan jumlah para sahabat pada waktu itu ada 1.400 orang sampai 1.500 orang dalam perjanjian yang diistilahkan dengan Sulhul Hudaybiyah. Nabi saw Alaihi Wasallam melepaskan uh, pemakaian kalimat bahwa ini antara Muhammad Rasulullah. Kaum musyrikin menolak. Beliau menyebut dirinya sebagai Rasulullah. Kalau seandainya kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah, maka kami tidak akan memerangimu. Maka ditulislah ini adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan mereka al-musyrikin. Ya. Mana yang lebih utama? Ya. Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan predikatnya itu dalam perjanjiannya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kaum mukminin bahkan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengetahui bahwa dirinya adalah Rasulullah hakkan Sehingga bagaimana kemudian Ali bin Abi Thalib dinyatakan sebagai Amirul Kafirin hanya semata-mata karena dia tidak menyantumkan namanya sebagai Amirul Mukminin dalam perjanjian itu. Ya. Coba lihat kebodohan al-Khawarij karena mereka tidak punya ilmu. Ya. Demikian pula ketika mereka berdalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak mau menawan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ketika terjadi perang Siffin. Nah, padahal dianggap bahwa Aisyah radhiyallahu anha di pihak yang kalah dan seharusnya ditawan. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma, apakah kalian mengakui Aisyah radhiyallahu anha sebagai ummul mukminin. Kalau kalian mengakuinya sebagai ummul mukminin, apakah pantas kalian menawan ibu kalian sendiri? Ya. Kalau kalian tidak mengakui bahwa Aisyah radhiyallahu anha sebagai ummul mukminin, kafartu. Berarti kalian telah menjadi kafir karena kalian mengingkari Al-Qur'anul Karim yang menyatakan bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ummahatul mukminin. Coba lihat kebodohan-kebodohan al khawarij ini tadi. Ya, sebab mereka lepas dari jalan ilmu. Makanya mereka disifatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hudathaul asnan sufaha al ahlam. Ya, Hudafaul asnan adalah orang-orang yang muda usianya. Sufahaul ahlam adalah orang-orang yang pandir bodoh pikirannya. Nah. Maka ini adalah sifat al-khawarij. Kalau kita benci kepada penyimpangan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimiliki oleh al-khawarij, maka kita jangan sampai mempunyai sifat al-khawarij. Di antara sifatnya adalah muda usianya, bodoh pikirannya. Nggak punya ilmu. Ya, nggak mau belajar dan mengamalkan apa yang didapat oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka lepaskan kebodohan dari diri kita. Belajarlah. Ya. Ciri khas yang paling identik dengan ahlus sunnah. Dengan as-salaf adalah al-ilm. Ilmu. Dakwah kita ini berdiri di atas kitabullah. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pemahaman salaf. Generasi terbaik umat ini. As-sahabat, tabi'in, dan at tabi'in. Sehingga kalau Anda mengaku sebagai sunni juga mengaku sebagai salafi harus tampak pada diri Anda ciri khas ini tadi yaitu ilmu. Ya. Kita tidak dituntut bahwa masing-masing kita menjadi ulama. Ya. Karena seorang bisa menjadi seorang alim, ya, seorang yang mempunyai ilmu luas mengenai kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak dalam batas kemampuan semua orang. Tidak semua orang bisa jadi ulama. Bahkan untuk jadi seorang penuntut ilmu yang mapan keilmuannya saja belum tentu bisa dimampu oleh semua orang. Ya enggak? Nah, ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu saja. Orang-orang pilihan yang memang Allah istimewakan dia dengan ilmu. Sehingga jumlah mereka tidak banyak di tengah-tengah umat ini. Tapi mereka akan kenujum. Laksana bintang-bintang yang ada di atas langit menerangi kehidupan manusia. Ashabi kan nujum. Para sahabatku laksana bintang kata Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena keilmuan yang ada pada diri mereka tentang sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dituntut dari kita adalah kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Itu. Ya. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Jadi mana kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu? Itu yang akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan banyak sedikitnya ilmu. Masalah banyak sedikitnya ilmu relatif. Semua tergantung dengan takdir Allah yang membagikan ilmu sebagaimana Allah membagikan rezeki kepada manusia. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi kesungguhan di dalam menuntut ilmu adalah kewajiban setiap kita. Apa hukumnya menuntut ilmu itu? Menuntut ilmu apa hukumnya? Menuntut ilmu agama hukumnya adalah wajib fardhu ain likulli muslim wa muslimah bagi setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan hadisnya dihasankan oleh Al-Imam Al-Mizzi rahimahullah, talabul ilmi faridhatun ana kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu itu adalah perkara yang fardu atas setiap muslim. Ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, ilmu yang mana yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim? Kata beliau, al-ilmu alladhi yaqumu bihi dinuh, yaitu ilmu yang dengannya bisa tegak agamanya. Perkara-perkara ya. wajib yang harus dia tegakkan dengannya agamanya. Dan yang paling utamanya adalah ilmu tauhid. Ilmu tentang Alkitab sunnah yang berisikan mengenai tauhid dan juga perkara-perkara akidah yang harus diyakini oleh setiap muslim ya. sehingga dengan akidah yang lurus maka akan luruslah agamanya akan luruslah amalannya akan luruslah ibadahnya akan luruslah akhlaknya akan luruslah suluknya akan luruslah manhajnya dan yang lain nah maka seorang harus belajar. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Ya, itu harus kita sadari. Jadi kita hadir di majelis ilmu, kita nuntut ilmu, ingat bahwa kita sedang ibadah kepada Allah. Nilainya ini tidak kalah penting dari kita melaksanakan ibadah-ibadah lain. Ya. Dan jangan sampai kita berpikiran kalau kita hadir di majelis ilmu, adalah itu merupakan jasa kita untuk berbuat baik. Ya. Jangan sampai berpikir, wah saya karena berbaik hati aja sehingga mau hadir kajian. Itu keliru, salah. Karena sungguhnya kita yang membutuhkan ilmu, bukan ilmu yang membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan Allah dan Allah tidak membutuhkan kita. Ya. Sehingga kita ketika menuntut ilmu sungguhnya sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jal yang menjadi kemaslahatan kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Nah, oleh karena itu khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sering memberikan motivasi kepada para sahabatnya dalam perkara ilmu. Ya. Dan para sahabat itu sangat antusias kepada ilmu. Di antara yang sangat antusias kepada ilmu adalah Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah orang yang belakangan masuk Islamnya. Tiga tahun sebelum meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Hurairah adalah seorang hafiz sahabah. Hafiz as-sahabah. Orang yang paling banyak periwayatan hadisnya. Dia masuk Islamnya belakangan tapi paling banyak periwayatan hadisnya. Ya. Dan sangat hafal tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau sampai mengatakan kalau dahulu para sahabatku dari kalangan al-muhajirin mereka sibuk di pasar-pasar mereka. Sedangkan para sahabatku dari kalangan ansar mereka sibuk di kebun-kebun mereka. Sedangkan aku selalu bermulazamah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Hurairah ini karena selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam segala kondisinya, suatu saat dia sampai jatuh pingsan seperti orang kemasukan. Ya. Kenapa? karena al karena rasa lapar yang dia tahan karena ingin selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunia seperti sahabat-sahabat yang lain ya, karena sangat antusiasnya kepada ilmu maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Abu Hurairah dia panggil Abu Hurairah beliau panggil Abu Hurairah ya karena Nabi tahu bahwa Abu Hurairah ini jatuh disebabkan oleh lapar. Ya. Maka datanglah Abu Hurairah radhiyallahu an ya, ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan segelas susu. Ya. Ternyata segelas susu ini bukan ingin diberikan kepada Abu Hurairah saja, Beliau alaihi salatu wassalam meminta Abu Hurairah untuk memanggil ashabus suffah. Yang jumlahnya ada sekitar 70 sampai 80 orang yang hidup mereka tinggal di salah satu bahagian masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dari kalangan al-fuqara wal masakin. Orang-orang fakir dan miskin. Kehidupan mereka sehari-harinya ditanggung oleh kaum muslimin yang mengantar makanan dan minuman untuk mereka. Abu Hurairah diperintahkan oleh Nabi untuk memanggil mereka. Ya, bayangkan saja orang sudah sampai jatuh karena lapar, dikeluarkan segelas susu, bukan untuk dirinya saja. Itu pun masih disuruh panggil ashabus sufa yang jumlahnya 70 sampai 80 orang. Ya, Abu Hurairah karena taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggillah ashabus sufa. Ya, yang jumlahnya hampir antara 70 sampai 80 orang tadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelas itu kepada Abu Hurairah, bukan untuk diminum. Ya Abu Hurairah bagikan. Ya, bayangkan itu. Ya, sudah lapar sampai jatuh karena lapar. Ya, setelah itu dikeluarkan hanya segelas susu, disuruh manggil 70 sampai 80 orang, bukan dikasih sebagai orang yang pertama minum, tapi diperintahkan untuk membagikannya kepada 70 atau 80 orang tadi. Sampai semuanya minum dengan kenyang dan selesai. Ya. Segelas susu. Kemudian baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada Abu Hurairah untuk minum. Ishrab ya Abu Hurairah. Minum wahai Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah minum. Ya. Ketika dia akan berhenti, minum minum lagi wahai Abu Hurairah. Ishrab ya Abu Hurairah. Ya. Maka dia pun minumnya lagi. Ketika mau berhenti, diperintahkan lagi minum wahai Abu Hurairah. Sampai Abu Hurairah, Abu Hurairah ini kenyang dan dia mengatakan ya Rasulullah, la ajidu lahu maslakan. Wahai Rasulullah, aku sudah tidak punya tempatnya lagi. Wis kebak ini. Gitu ya. <laughs> Udah penuh. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil gelas itu dan meminumnya. Ya. Ini adalah barokah dan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah itu menjadi hafiz as sahabat karena kesungguhannya lebih. Hadisnya pun banyak. Ya, sampai di dalam kitab-kitab hadis itu periwayatan Abu Hurairah hampir sekitar 5000 hadis. 5000 hadis. Nah, Makanya terjadi khilaf di kalangan para ulama mengenai siapa yang paling banyak hadisnya di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan Abu Hurairah. Ya, meskipun yang paling e, adil atau yang paling pertengahan yang mengatakan bahwa keduanya memiliki sisi yang berbeda. Bahwa Abu Bakar radhiyallahu an paling banyak hadisnya dari sisi tahammulan, yakni penerimaan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pertama masuk Islam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh keadaannya tidak pernah lewat. Maka penerimaan hadisnya tidak diragukan tidak diragukan lagi bahwa yang paling banyak adalah Abu Bakar radhiyallahu Anhu. Sementara Abu Hurairah masuk Islamnya baru tiga tahun sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini dari satu sisi. Tapi dari sisi penyampaian hadis kepada kaum muslimin tidak diragukan lagi bahwa Abu Hurairah lebih banyak menyampaikan hadis daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebabnya apa? Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau disibukkan dengan a'ba al-khilafah, tanggung jawab-tanggung jawab untuk urusan-urusan khilafah, memenuhi hajat-hajat pemerintahan dan kaum muslimin. Sementara Abu Hurairah radhiyallahu an tidak demikian sehingga dia banyak bisa menyampaikan hadis kepada kaum muslimin. Maka hadisnya sampai di dalam kitab-kitab sunnah hampir mencapai 5000 hadis lebih kurang. Ya, dan tidak demikian dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Maka masing-masingnya punya sisi yang berbeda. Dari sisi penerimaan hadis Abu Bakar yang paling banyak, dari sisi penyampaian hadis al-ada, penyampaian hadis, maka yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Ini adalah pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, maka dari mana dapatnya Abu Hurairah hadis yang sekian banyak? Tentunya dengan mulazamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Demikian pula dengan para sahabat yang lainnya. Dalam riwayat Muslim disebutkan bagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengilah, yaitu meninggalkan istrinya selama sebulan. Dan beliau mengasingkan diri di salah satu tempat di dekat rumah beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Disebutkan di awal hadis bahwa Umar Ibnul Khattab punya kebiasaan dengan salah seorang sahabat Ansor ya, bahwa mereka bersepakat membuat perjanjian mereka akan membagi kehadiran kehadiran di majelis Rasulullah saw Sehari Umar yang hadir di majelis Rasulullah saw dan sahabat Ansor ini bekerja. Kemudian nanti Umar Ibnul Khattab akan mentransfer semua apa yang dia dapatkan di majelis Nabi saw kepada sahabat Ansor itu. Hari berikutnya sahabat Ansor ini yang hadir mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar ibn Khattab bekerja. Dan nanti Umar ibn Khattab akan mentransfer semua apa yang dia dapatkan di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada eh, apa yang dia dapatkan di majelis Nabi kepada sahabat Ansor itu. Secara bergantian setiap harinya. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan semangat, antusias, motivasi. Ya. Mereka tidak mau terlewatkan dari majelis ilmu meskipun mereka punya tanggung jawab untuk memberi nafkah keluarga mereka. Jadi nggak alasan, wah saya punya istri, saya punya anak, mau saya kasih makan apa anak saya kalau saya belajar, belajar terus. Ngaji, ngaji terus, hadir terus di majelis ilmu. Kalau kamu punya kesungguhan, nggak ada alasan. Coba lihat sahabat. Apa mereka nggak punya istri? Apa mereka nggak punya anak? Apa mereka nggak punya tanggung jawab? Apa mereka nggak punya hutang? Ya. Mereka punya tanggung jawab, tapi mereka punya kesungguhan, dan itu yang tidak ada pada kita. Sehingga mereka selalu menemukan cara bagaimana tidak luput dari ilmu yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan enggak, santai aja. Ya. Oh ada kajian ya? Ya wis. Cuma gitu, ya wis. Setelah itu ya sembuh. Wisnya itu ya sembuh gitu. Ya. Nggak pernah tanya juga apa yang disampaikan, kajiannya apa, rekamannya mana, ya catatannya mana. Karena tidak ada kesungguhan. Jadi masalah kita apa? kesungguhan dalam menuntut ilmu. Itu masalah kita. Bukan karena kita punya tanggung jawab. Ya, setiap manusia punya tanggung jawab. Setiap manusia juga punya beban dalam hidupnya yang harus dia tunaikan. Ya, masing-masing orang punya masalah. Tapi itu bukan penghalang. Kalau seandainya dia tetap bersungguh-sungguh dan jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu an bersama sahabat Ansari ini. Ini adalah tauladan. Kita bisa menirunya, menirunya, kita bisa mencontohnya. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Kalau sikap kita sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, insya Allah. Ya, tidak lewat dari kita waktu yang panjang, waktu yang lama, melainkan kita telah menghasilkan banyak ilmu, mendapatkan banyak ilmu, mendapatkan banyak pengetahuan, mengenai kitabullah ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenyataannya apa? Karena kita tidak mempunyai kesungguhan lewat dari kita waktu yang panjang, masa yang lama, tapi ilmu kita gitu-gitu aja. Nggak ada perkembangan. Ya. Ya memang ini pahit. Al-haqqu yuqal. Ya, al-haq yuqal. Ya, kebenaran itu harus diucapkan sebagian dari kita ya ngaji 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Apa yang dia dapat? Tidak ada, nol. Atau kalau dia dapat, ya adalah sedikit. Sedikitnya itu tidak tidak apa? selaras dengan waktu yang sudah dia tempuh sekian puluh tahun itu tadi. Orang kalau seandainya punya kesungguhan, dalam waktu yang sedemikian panjang dan kalau dia mau sungguh-sungguh meniti ilmu sedikit demi sedikit ya, ya. mungkin dia tidak mampu seperti orang lain yang cerdas yang pinter yang jenius toyib ya katakanlah dia pas-pasan atau mungkin sebagiannya punya daya tangkap yang sangat lemah tapi bisa tidak kalau dalam setiap harinya dia menyicil ya, perkara-perkara yang sederhana ya. orang mungkin bisa mendapatkan ilmu dalam setiap harinya sekitar uh, mungkin kalau di persentase 80%, 70%, 60%, dia cuma 10%. Tapi dalam jangka waktu panjang 10 tahun, 10% ini tadi kalau dikumpulkan, waduh, kalau itu harta wis banyak, wis akeh Ya. Yeah. Tapi Masalahnya adalah kesungguhan. Ya, ngaji lima tahun, sepuluh tahun, lima belas tahun. Ditanya ya akhi, antum sudah berapa lama ngaji? Kayaknya antum kon senior nih. Oh iya Ustaz, saya senior Ustaz. Anak itu sudah ngaji tahun sekian-sekian. Wah Masya Allah ya. Iya Masya Allah. Nah. Uh, siapa ustadznya? Wah banyak ustadz saya Ustaz. Fulan, fulan, Masya Allah Ustaz, Ustaz kibar. Eh. Najinya apa ya? Nah itu masalahnya Ustaz. ya. ya sering sih anak udah sering ngaji. Baik, eh, apa kitab yang sudah antum selesaikan? <sighs> Narik nafas panjang. Kalau kitab apa ya Ustaz ya? Loh kok malah nanya? <laughs> nah seperti itu. Sudahkah antum selesai al-usulul talata? Tebal ya Ustaz kitabnya Ustaz. Loh, kitabnya aja nggak tahu coba. Tebal atau tidaknya. Ya. Padahal al-usul salasah itu ringkas sekali. Al-Qawaidul Arba. Yang bisa dalam satu dua majelis selesai. Tapi yang ngaji 10 tahun ini nggak selesai-selesai. Ya. Kitab Tauhid. Nah ini introspeksi. Ya, kita perlu introspeksi. Apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dalami, apa yang sudah kita seriusi dari ilmu sehingga dia menjadi bekal kita. Ya. Katanya mau menjadi seorang muwahid. Tauhid itu laisa bidda'awah, bidda'awah ya. atau bid'ayah. At-tauhid laisa bid'ayah. Tauhid itu bukan hanya sekedar pengakuan saja. Seorang ingin menjadi muwahid dia harus mendalami perkara tauhid dengan sebenar-benarnya ya, menghabiskan seluruh hidupnya untuk mempelajari tauhid, mentelaah tauhid, meneliti tauhid, mengamalkan tauhid. Ya. Jadi masih banyak yang kurang dari kita. Ini bukan nasihat untuk antum ya, tapi juga nasihat untuk saya pribadi. Ya, karena siapapun kita kita punya kelemahan. Ya, sering kita mendapatkan semangat kita melemah di dalam menuntut ilmu. Ya, apalagi sudah disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan, urusan-urusan keluarga, urusan-urusan rumah tangga, ya, istrinya rewel, anaknya sakit, Hah? kemudian punya pertikaian dengan tetangga dan lain sebagainya. Maka semoga dengan uh, adanya eh, kajian-kajian uh, yang seperti ini, kita bisa membangkitkan kembali semangat kita untuk menuntut menuntut ilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla karena ini adalah perkara yang sangat penting yang di dalamnya ada kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Barang siapa yang mempelajari ilmu tentang agama Allah Azza wa Jal, la yakhsar. Dia tidak akan pernah merugi. Dia tidak akan pernah merugi. Ya. Kalau seandainya dia merugi dalam perkara dunianya karena dia menuntut ilmu pada hakikatnya dia adalah orang yang beruntung sebab ilmu itu tidak bisa dinilai dengan harta benda dunia makanya para a'immah para salaf ketika mereka belajar mereka gadaikan semua harta apa yang mereka punya sampai sebagian mereka harus menjual panci ibunya atau kuali ibunya seperti Al Imam Syu'bah radhiyallahu anhu eh, eh, rahimahullah ya untuk belajar. Nah, sebagian diwariskan oleh orang tuanya harta yang cukup banyak. Tetapi semuanya habis ketika dia harus menuntut ilmu tentang agama Allah Azza wa Tidak ada yang tersisa untuknya dia habiskan untuk belajar. Nah, semua ini adalah keseriusan di dalam menuntut ilmu. Para salaf di dalam mereka menuntut ilmu, mereka sepenuh hati, total. Atau istilah lainnya gelondongan. Ya. Yeah. Sehingga apa yang mereka dapatkan juga gelondongan. besar, banyak, lebih dari daripada kita. Makanya kalau kita melihat kepada warisan-warisan ilmiah, literatur-literatur Islam, referensi-referensi Islam yang mereka wariskan kepada kita, kadang kita bingung. Ya. Untuk orang kayak kita, kita bingung melihat apa yang telah mereka wariskan itu. Kita berpikir, misalnya seperti alimam Ahmad rahimahullah, dia meninggalkan musnad yang sekarang itu dicetak dalam sekian puluh jilid. Musnad al-Imam Ahmad mungkin ada sekitar 50-an jilid. Ya, yang terbitan Ar-Risalah itu. Kita kadang berpikir, ini kapan nuntut ilmunya sehingga dapat hadis sekian banyak? Padahal mereka dahulu itu bukan seperti kita. Ya, mereka berpergian jauh dari satu tempat ke tempat yang lain. Mending naik pesawat sejam dua jam sampai. Dulu naik apa? Naik onta. Ya, yang ditempuh padang pasir luas tempat jaraknya jauh-jauh. Ya, ada yang di Syam, ada yang di Yaman, ya, ada yang di Irak. Nah, di Mekah, Madinah dan yang lain-lainnya. Mereka ber, berputar mengelilingi tempat-tempat hadis itu dengan kendaraan onta dan perbekalan yang terkadang ala kadarnya. Terkadang perbekalan itu habis di jalan. Kita berpikir kapan mereka menuntut ilmunya. Ya. Belum lagi kapan mereka menghafalnya. Ya. Nah, kalau sekarang mudah. Ya berapa jilid kitab aja bisa masuk ke dalam gadget ini. Ya, tinggal download selesai. Kalau dulu mana ada download download, Hah? Nggak ada gadget. Gimana itu? Kita juga harus berpikir bagaimana nulisnya, Kalau sekarang mending kita nulis pakai uh, apa uh, keyboard itu tadi, atau sekarang ada juga yang pakai layar sentuh. Ya mudah. Dulu orang pakai tulisan tangan. Ya. Kita mikirkannya saja bingung. Lah mereka sudah di mana? Ya. Sehingga jauh. Ya. Kita sangat jauh dari para ulama kita dari a'immah kita di dalam kesungguhan menuntut ilmu tentang agama Allah Azza wa Jal. Nah, bahkan sebagian mereka ada yang menikahnya setelah usianya 40 tahunan. Seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah. Menikah setelah usia 40 tahunan karena sibuk dengan ilmu. Nah, sebagian bahkan tidak menikah. Taib, al-muhim Demikianlah para ulama kita. Ya. Demikianlah para ulama kita. Nah, mereka tidak terlalu memikirkan urusan-urusan dunia untuk ilmu. Ya, sebagian mereka seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Ya. Tatkala mereka e, pergi ke pasar dan membeli ikan, kemudian mereka memasaknya, tiba-tiba diumumkan bahwa majelis at-tahdits telah diadakan. Syekhnya telah hadir di majlis, Maka mereka tinggalkan ikan yang masih mentah itu. Tidak jadi mereka masak dan mereka segera hadir di majlis, ilmu. Ya, mendengarkan hadis sampai beberapa hari karena mereka sibuk dengan hadis. Setelah itu karena mereka tidak punya waktu, mereka dapatkan ikan tersebut sudah dalam keadaan busuk dan akhirnya mereka makan secara mentah-mentah karena nggak punya waktu untuk masak. Ya, kesuwen wis, gitu kan? Makan saja sudah. Ya, lebih penting untuk ilmu daripada hanya sekedar masak. Nah, apa ada di antara kita yang sanggup sekarang? Waduh, lain ini kan gitu. Ya, kalau perutnya kosong sudah, mumet sudah. Nah, jadi bainas sama wal ard. Ya antara kita dengan a'immah, antara langit dengan bumi di dalam kesungguhan menuntut ilmu tentang agama Allah Azza Wajalla Maka sungguhnya kita ini belum ada apa-apanya, belum berbuat apa-apa. Oleh karena itu kalau semangat kita lemah, ya, kemudian antusias kita kurang, banyaklah membaca sirah para ulama di dalam menuntut ilmu. Ini salah satu obatnya banyak membaca sirah para ulama, biografi para ulama di dalam menuntut ilmu. Nah, dan tidak ada yang mudah di dalam mereka menuntut ilmu. Karena ilmu itu tidak datang secara gratis, datang ke rumah kita ngetuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum ya fulan, anak ilmu, ambillah, gitu. Tidak ada itu. Ya. Semua dituntut dengan susah payah. Makanya kata Al-Imam Yahya bin Abi Kathir rahimahullah la yunalul ilm bimadha uh, eh, la yunalul ilm birahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan jasad yang enak. Dengan santai. Ya, nggak bisa. Memang ilmu itu membutuhkan pengorbanan. Al-Imam Muslim rahimahullah membawakan atar ini di tengah-tengah beliau menulis sahihnya, sahih Muslim. Dalam rangka untuk menghibur diri. Ya, karena menyusun kitab besar seperti sahih Muslim itu tidak mudah. Maka di tengah-tengah kepenatan ya beliau menyusun sahih Muslim, beliau bawakan atar ini. La yunalul ilm birohatil jasad. Memang ilmu itu tidak bisa dicapai, digapai dengan jasad yang enak. Ya. Sehingga kalau ada yang ngeluh, waduh capek ya belajar itu. Ya memang capek. Ya. Memang membutuhkan pengorbanan. Memang membutuhkan kita memberikan segalanya untuk ilmu. Sampai kata para ulama, al-ilm in a'taytahu kullak lam yu'tika illa ba'dhah Ilmu itu kalau seandainya engkau berikan kepadanya segala apa yang ada pada dirimu untuk mendapatkannya, maka dia tidak akan memberikan kepadamu kecuali hanya sebagiannya saja. Ya. Apalagi kalau kita berikan untuk ilmu hanya sebagian dari apa yang kita mampu, maka kita cuma dikasih cibirannya saja. Cibirannya ilmu. <laughs> Artinya kita nggak dapat apa-apa. Ya. Nah, maka ilmu itu membutuhkan kesungguhan, keseriusan ya di dalam melakukannya, di dalam menuntutnya. Nah, dan tidak bisa dengan mudah. Ya, boleh baca sirahnya para ulama. Ya, sebagian mereka ada yang uh, tidak makan berhari-hari di dalam pertengah di dalam pertengahan jalan karena kehabisan bekal. Nah, sebagian mereka ada yang Subhanallah. Nah, dahulu guru kami Asyikh Mukbil rahimahullah ya, beliau bercerita di dalam menuntut ilmu ya, beliau karena seriusnya di dalam menuntut ilmu beliau makannya dalam setiap hari itu roti keras ya. nah yang kalau mau dimakan dimasukin dulu ke dalam air supaya lembut baru dimakan selesai simpan lagi rotinya belajar lagi Lapar lagi, ambil roti itu masukkan ke dalam air, makan lagi. Selesai, sisanya simpan lagi. Enggak ada yang enak orang menuntut ilmu itu. Ya. Beliau tidak punya tempat, diusir dari satu tempat ke tempat yang lain di Masjidil Haram. Ya. Nah, semua ini adalah dalam rangka apa? Al-ilm. Ya. Orang yang bersungguh-sungguh di dalam ilmu dia akan mendapatkan hasilnya. Tidak ada yang mudah. Semuanya dengan kesulitan. Sehingga yang paling sulit itu bahkan lebih sulit daripada jihad di jalan Allah dengan senjata adalah ketika seorang harus sabar di dalam menuntut ilmu. Makanya kata guru kami Asy-Syaikh Mukbil rahimahullah rahmatan wasi'ah wa adkhalahullahu fasiha jannatih. Kata beliau rahimahullah bahwasanya la yasbir ala hadzal ilm illa rijal Gak ada orang yang bisa sabar di dalam menuntut ilmu ini kecuali hanya orang-orang jantan saja. Artinya lelaki banyak, tapi yang jantan, <laughs> ya. yang laki-laki itu banyak, tapi yang jantan sedikit yang bisa sabar dalam menuntut ilmu. Orang jihad dengan senjata, semua orang bisa. Semua orang bisa. Ya. Hatta tukang becak. Coba kalau Islam dicaci maki, ya. Di hadapannya, dia akan apa? E, marah, ya. Marah karena agamanya dihina, kemudian dia akan angkat senjata, dia aja angkat senjata, dia akan angkat senjata untuk membela Islam. Setiap orang bisa. Ya al-alim wal jahil semua bisa melaksanakan jihad dengan senjata. Tapi yasbir 'alal ilm nggak semua orang bisa. Ya. Maka ini yang sering beliau ulang-ulang dahulu. La yasbir 'ala hadzal ilm illa rijal. Tidak ada yang sabar di dalam menuntut ilmu agama ini kecuali hanya orang-orang jantan saja. Maka kalau Anda ingin menjadi pejantan sejati. <laughs> nah, harus sabar dalam menuntut ilmu. Ya. Dan ini untuk semua kita. Ya, bukan hanya untuk anak-anak pondok pesantren saja, karena ilmu itu adalah kewajiban kita semuanya. Masing-masing sesuai dengan apa yang Allah bukakan untuknya, Allah mudahkan untuknya. Nah, maka membutuhkan apa? Keseriusan, kesungguh-sungguhan, semangat maka motivasi yang kita beri ini barakallahu fikum adalah dalam rangka memperbaharui semangat kita. Ya. Kalau kita semangat insya Allah Allah akan berikan kita kemuliaan dengannya. Maka tiga kunci kesuksesan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus kita pegang. Ya. Setiap apa yang kita ingin sukses di dalamnya, tiga, pegang tiga kunci kesuksesan ini. Di antaranya adalah dalam perkara ilmu. Yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim rahimahullah kata Nabi alaihi salatu wassalam Al mu'minul qawi ahabbu ila Allah al mu'minidh dha'if Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Yang kuat apanya? Badannya. Ya. Sehingga kayak binaraga-binaraga itu. Ya, setiap hari nge Ya, ototnya mentekol semua. <laughs> Apakah itu yang dimaksud? Atau yang kuat apanya? Para ulama menjelaskan ketika Allah eh, ketika Nabi saw Alaihi Wasallam mengatakan al-mu'minul qawi Mukmin yang kuat berarti yang kuat adalah imannya karena sifat yang kedua tidak terlepas dari sifat yang pertama. Yang kuat apa? Imannya. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, yaitu yang lemah imannya. Wa fi kullin khair. Dan masing-masingnya ada kebaikan kata Nabi. Nah, Nah, kemudian berikutnya dan inilah tiga kunci kesuksesan. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz ya, kalau ingin kau menjadi mukmin yang kuat seorang yang sukses agamamu keimananmu maka tiga hal ini ya, pertama ihris ala ma yanfa'uka bersemangatlah engkau antusiaslah terhadap perkara yang mendatangkan kemanfaatan kepadamu. Ya. Dan ilmu adalah perkara yang sangat bermanfaat. Maka kalau kita ingin mendapatkan ilmu, semangat. Jangan loyo, jangan lesu, jangan ogah-ogahan. Semangat. Ya. Nah, semangatnya harus bukan hanya sekedar semangat 45. Ya, semangat 90. Dua kali lipat maksudnya. <laughs> nah, harus semangat. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ihris ala Bersemangatlah engkau terhadap apa yang mendatangkan manfaat kepadamu. Nah, maka di antara bentuk semangat itu dalam menuntut ilmu harus niat. Niat menuntut ilmu. Di antara orang niat menuntut ilmu adalah membawa senjata kalau menuntut ilmu. Loh, kok bawa senjata Ustaz? Medeni banget. Ya, senjatanya bukan AK-47. Ya. Bukan pistol, bukan senapan, bukan bom, bukan meriam atau senjata-senjata yang lain. Ya, itu senjata orang mau perang di medan jihad. Nah, Orang menuntut ilmu harus bawa senjata juga. Apa senjatanya? Hah? Apa senjatanya? Ya, kitab lah. Itu senjatanya. Dia bawa kitabnya, dia bawa pensilnya atau pulpennya, dia bawa buku tulisnya, mencatat. Itu berarti niat memang untuk menuntut ilmu. Kalau nggak niat untuk ilmu, Berarti ya kurang semangat. Yaitu tadi, akhirnya di majelis ilmu karena nggak bawa apa-apa. Yang terjadi apa? Wallahu a'lam bishawab. <laughs> nah, makanya dulu itu ada istilah. Mungkin kalau ikhwan senior, ikhwan lama tahu ya. Ya, ada istilah ngaji apa? Ngaji apa? Jiping. Apa ngaji jiping? ngaji kuping. Jadi yang pintar hanya kupingnya saja. <laughs> Dianya belum tentu pintar. Sebab cuma dengerin aja. Setelah dengerin, ya udah lupa. Biasanya orang dengerin lupa. Ya, karena ingatan kita nggak ada yang seperti Imam ad daruqutni Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, ya, para imam. Sekarang saya tanya, ada nggak di antara kita yang hafalannya kuat seperti para imam itu? Hah? Kalau ada, ya kita doakan keberkahan untuk dia. Boleh ngaji nggak bawa nggak bawa apa-apa. Karena sekali dengar langsung ingat nggak lupa lagi. Al Imam Daruqutni rahimahullah dia duduk di majelis tahdid sambil ngantuk. Banyak yang niru Imam Daruqutni <laughs> Masya Allah. Nah, luar biasa ya mengikuti salaf. <laughs> nah. Tapi alimah imam nih ketika dia ditegur oleh gurunya, ditanya apa yang saya baca? Apa yang yang hadis yang saya sampaikan? Dia sebutkan dari awal sampai akhir berurutan seperti apa yang disebutkan gurunya tidak luput sedikit pun. Nah, di sini masalahnya. Ya. Di sini wah ini sudah nggak ngikuti salaf lagi sudah. <laughs> sudah tidak bisa seperti Al-Imam Daruqutni. Nah, oleh karena itu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, para ulama katakan bahwa al hifud al hifud hifdzan. Ya, hafalan itu ada dua, ada hifdzu as-sadr, ada hifdzu al-kitab. Ada hafalan di dada, yaitu apa yang diingat oleh hatinya. Nah, seperti para a'immah tersebut sehingga dia nggak perlu nyatat tapi nggak pernah hilang dalam ingatannya karena dia nyatatnya di dalam hati ya dalam akalnya sehingga dia tidak akan pernah lupa hifdzus sadar dan ini yang paling terbaik tapi di masa ini langka sekali orang yang bisa melakukan hifdzu as kemudian yang kedua adalah hifdzul kitab hafalan kitab yaitu dengan mencatatnya, menulisnya. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Ya. Hatta di kalangan para ulama saja sampai ada di antara mereka yang mengingatkan bahwa al hifdhu khawan. Hafalan itu pengkhianat. Apa maksudnya hafalan itu pengkhianat? Artinya bahwa hafalan kita itu terkadang sering berbeda dengan apa yang sesungguhnya. Kita ingat, wah oh, yang saya ingat seperti ini ternyata setelah kita balik melihat kitab kita, nggak seperti apa yang kita ingat. Artinya kita telah dikhianati oleh ingatan kita. Makanya dikatakan al-hifdzu khawan bahwa hafalan itu pengkhianat. Artinya seperti itu tadi. Kita ingat sesuatu yang ternyata tidak seperti itu ilmunya yang kita catat. Maka catatan itu sangat penting sekali. Ya, orang nulis nyata Sehingga ketika dia e, lupa ada yang dirujuk ya, ketika dia membutuhkan ada yang dilihat yaitu apa yang di apa yang ditulisnya maka seorang penuntut ilmu yang sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu ketika dia menuntut ilmu itu niat niatnya bagaimana di antaranya adalah dia membawa senjata itu tadi senjatanya adalah bukunya dan alat tulisnya ya. makanya disebutkan qayyidu al-ilm bil kitabah Ya, ikat ilmu itu dengan tulisan. Karena ilmu itu ibarat asaid, binatang buruan. Dan tulisan itu adalah tali pengikatnya. Kalau nggak diikat, lepas. Ya. Oleh karena itu kita lemah, membutuhkan pencatatan. Ya, banyak di antara kita yang akhirnya apa yang sudah dia dengar itu hilang. Nggak usahkan nanti Ya nggak usahkan besok atau besoknya lagi atau besoknya lagi. Baru saja keluar dari majelis ilmu. Tadi apa ya? ya? Lupa sudah. Nggak tahu apa yang disampaikan. Nah, atau kalau ingat cuma separuhnya. Ini semua membutuhkan apa? Pencatatan. Oleh karena itu, kesungguhan, keseriusan, semangat, antusias di dalam menuntut ilmu diantaranya harus kita membawa senjata kalau kita menuntut ilmu. Ya. Apa senjatanya? Kitab dan alat tulis ya, yang kita bawa bersama kita ketika kita menuntut ilmu tadi. Nah, jangan biasakan datang ke majelis ilmu tanpa membawa apa-apa. Karena kita bukan pergi nonton ke bioskop. <laughs> Ya, kalau nonton bioskop ya tidak apa-apa sudah Walaupun nggak boleh nonton bioskop itu filmnya nggak nggak benar itu ya. Nah, baik. Tapi orang yang hadir ke majelis ilmu harus beda. Dia membawa alatnya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wasta'in billah. Hal yang kedua adalah minta tolong sama Allah. Ya. Karena masalah apa yang kita hadapi, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, tidak ada yang memudahkannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Termasuk masalah ilmu. Ya. Meskipun engkau sudah hadir di majelis ilmu, kemudian engkau menghafalkannya, engkau mencatatnya, ya. tapi kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidak membagikan ilmu itu kepadamu, maka engkau tidak akan bisa mengingatnya engkau tidak akan bisa bahkan memahaminya sebagaimana orang-orang yang berilmu memahaminya. Oleh karena itu, butuh bantuan Allah Azza wa Jalla yang memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Nah, karena Allah tabaraka wa taala biyadihi kullu syait. Allah di tangannya berada segala sesuatu. Dia yang memudahkan, dia yang akan memberikan ilmu itu kepada kita. Maka minta tolonglah kepada Allah. Ista'in billah. Maksudnya ista'in billah ini untuk menguatkan kita dalam hal tawakal kepada Allah Azza wa Kita pasrahkan urusan kita kepada Allah. Pertama kita semangat, antusias, segala sebabnya kita tempuh. Yang kedua, pasrahkan urusannya kepada Allah, Dia yang memudahkan kita. Ya, dia yang menentukan segalanya. Kemudian setelah itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wala ta'jaz." Dan jangan engkau merasa lemah. Jangan kau merasa lemah. Ya, jangan belum apa-apa, waduh, nggak mungkin saya bisa. Lah kalau belum apa-apa sudah merasa lemah, bagaimana akan bisa? Ya. Makanya eh, dibutuhkan kekuatan, kekuatan jiwa. Ya. Bahwa kita antusias, kemudian minta tolong sama Allah, jangan pernah merasa lemah. Engkau bisa, kenapa tidak bisa? Kalau engkau berbaik sangka kepada Allah, Allah akan memudahkannya untukmu, maka akan dimudahkan oleh Allah. Nah, tapi kalau engkau sudah kalah sebelum perang, wah kayaknya saya nggak mungkin bisa ini. Ya nggak bisa betulan. Dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya harus optimis, jangan pesimis. Ya. Bahasa Arab misalnya, wah berat bahasa Arab. Masa saya seusia ini harus belajar bahasa Arab? Ya, Baca Quran saja saya belum bisa becus. Mau bisa bahasa Arab? Nggak mungkin lah. Nah, jangan bilang nggak mungkin. Apa yang nggak mungkin bagi Allah Azza wa kalau Allah telah menghendakinya. Jangan kalah sebelum perang. Ya. Harus semangat, harus antusias. Ya, jangan menyerah. Nah, siapa bilang kamu tidak bisa? Ya, kalau kamu optimis, semangat, kemudian minta tolong dari Allah, apa yang tidak bisa? Bagi Allah segalanya mudah. Allah cukup mengatakan kun. Kemudian fayakun. Ya, tapi butuh usaha engkau bersungguh-sungguh di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, di kalangan para ulama itu ada orang-orang yang dia menuntut ilmu bukan dari masa kecilnya. Ada. Ya. Enggak semuanya seperti al-imam. Udah, udah ada. Ini ada nih. Belum kayaknya. Tidak semuanya seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau Al-Imam Syafi'i memang luar biasa dari kecilnya. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya, kemudian menuntut ilmu. Usia 13 tahun sudah jadi orang yang luar biasa dalam perkara bahasa Arab, hafalan, kemudian fikih. Datang ke Al-Imam Malik usia 13 tahun dalam keadaan sudah hafal muatok Malik. Nah, tapi tidak semuanya seperti itu. Ada yang dia belajar setelah usianya lumayan. Ya, Al-Fudail bin Ayyad rahimahullah dia asalnya adalah seorang seorang garong pencuri. Ya, tapi kemudian diberi hidayah oleh Allah, ya, kemudian menuntut ilmu, Allah berikan dia kemuliaan ilmu. Nah, ada di antara para ulama itu orang-orang yang belajarnya bisa dikatakan sudah usia dewasa. Syekh Mukbil rahimahullah bukan dari kecilnya dia belajar, sudah usia di atas 30-an tahun. Nah, tapi Allah berikan dia kemuliaan yang Allah tidak berikan kepada kebanyakan manusia. Dengan apa? Dengan kesungguh-sungguhan. Maka jangan pernah bilang saya tidak mungkin bisa. Ya, kalau orang bisa, kenapa Anda tidak? Optimis harus bisa. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, meskipun kita sudah usia 60 tahun, 70 tahun, tidak ada masalah. Siapa bilang Anda tidak bisa? Bisa. Ya, jangan menyerah selama hayat di kandung badan. <laughs> nah, ya. ada di negeri Yaman situ seorang orang tua, ya, dia punya cita-cita menjadi hafizul Quran dalam usianya yang sudah tua. Nah, ketika dia mulai ingin menghafal Al-Quran dalam keadaan dia buta huruf. Dalam keadaan buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi dia punya keinginan mau hafal Quran. Ya. Sampai akhirnya dia belajar pelan-pelan. Gimana supaya bisa baca Al-Quran. Setiap hari dia belajar dikit, dikit, dikit, dikit, dikit. Demikian pula belajar nulis. Sampai dia bisa baca Quran dalam sekian waktu. Sekian panjang waktunya. Setelah itu, dia rajin baca Al-Quran. Dia hafalkan sedikit-sedikit. Dan banyak orang tahu bahwa orang tua ini kepingin dia bisa menjadi hafizul Quran. Ya. Kemudian bisa mengimami kaum muslimin masjid di eh, mengimami masjid kaum muslimin untuk eh, dengan hafalan Quran yang mutin, yang mapan. Ya. Banyak orang yang ketika melihat orang tua ini membaca Al-Quran, ya kemudian menghafalkan sedikit, mencibirnya, mereka menganggap ah kapan mau hafalnya, bacanya saja masih seperti itu, hafalannya cuma begitu, kapan mau hafalnya? Dicibir, diejek, ya, direndahkan, nggak nggak dipandang, cuma dilihat sebelah mata. Tapi dia nggak peduli, dia hafalkan sedikit, sedikit, sedikit. Ya. ya. Yang mencibirnya, yang menganggapnya tidak mungkin, masih dalam kondisi mereka dengan kelalaiannya. Ya. Lewat setahun, dua tahun, tiga tahun, terus tanpa mereka sadari dia hafal Al-Quranul Karim. dan tanpa mereka sadari beberapa waktu berikutnya dengan e, waktu yang lumayan panjang dia sudah mungkin hafalan Qur'annya dan bagus bacaan Al-Qur'annya dan mau tidak mau orang-orang yang mencibir tadi menjadikannya sebagai imam sholat dan akhirnya mereka tertunduk malu dan ini kenyataan saya bukan cerita dongeng ini ya Nah, Allah wujudkan keinginannya. Dengan apa? Dengan kesungguh-sungguhan. Enggak ada yang enggak mungkin ya, akhi. Cuma kita kurang kesungguhan. Sudah kalah sebelum perang, merasa lemah. Wala ta'jaz kata Nabi. Jangan engkau merasa lemah. Maka di antara sikap tidak merasa lemah, kalau kita masuk ke dalam suatu perkara, dalam satu urusan yang bermanfaat untuk kita, Jangan tinggalkan hal itu sampai tuntas, sampai selesai kita mendapatkan kemanfaatannya. Nah, kalau belajar, belajar itu yang tuntas. Kalau kita sudah baca atau mempelajari sebuah kitab sampai selesai. Jangan belum selesai tinggal, belum selesai tinggal. Ya. Kadang hadir, kadang tidak. Setelah itu ngeluh, Ustaz, saya kok nggak bisa-bisa ya? Antum belajar apa sih? Anak belajar bahasa Arab, Ustaz. Sudah lima tahun anak belajar nggak bisa-bisa. Sulit sekali bahasa Arab ini. Ya. Nggak seperti bahasa yang lainnya. Kok anak nggak bisa-bisa ya? nanti antum belajarnya gimana? Apa yang antum pelajari? Oh ya, anak belajar makan jurumia, kemudian selesai. Enggak, usah Ya gimana antum mau bisa? Ya. Sebagian bilang selesai, Ustaz. Dari awal sampai akhir. Ya, anak sering absen sih. Ya, mana bakal bisa antum ya, akhi? Ya, ilmu itu butuh muasalah, terus menerus. Tuntas antum harus belajarnya itu. Dari awal sampai akhir. Kalau belajar bahasa Arab misalnya. Kalau antum sudah masuk buku yang dasar, katakan seperti matan al-ajrumiyah, tuntas selesai, antum faham dan kuasai buku itu. Baru pindah. Mau selesainya setahun, mau dua tahun, tapi tuntas semuanya antum dapatkan tanpa ada yang terlewatkan. Kuasai. Ya. Insya Allah Allah mudahkan untuk antum dan akan Allah beri ilmunya. Mudah. Ya. Maka sekarang tinggal e, siapa yang mau belajar bahasa Arab, ya, cari gurunya. Nah, mudah kok. Karena bahasa Arab itu miftah al-ulum, kuncinya ilmu. Kalau antum nggak ngerti bahasa Arab, ya ibaratnya orang mau masuk tapi nggak lewat pintu. Ya, imma diteriaki maling. <laughs> nah, banyak orang maling ilmu sekarang. Sok mengaku sebagai alim padahal dia jahil. Ya. Atau istilahnya para ulama muta'alim, orang yang sok mengaku berilmu padahal jahil. Namanya muta'alim. Bukan alim tapi muta'alim. Nah, ini pencuri. Kenapa? Karena dia masuk untuk dapat ilmu tadi bukan dari pintunya, dari jendela. Akhirnya diteriaki maling. Nah, oleh karena itu, ya, maka tuntutlah ilmu ini dengan sungguh-sungguh, selesaikan satu persatu, ya, pelajari secara bertahap, serius, sabar, minta tolong sama Allah, jangan pernah merasa lemah. Ya. Wallahi antum mempelajari satu buku yang tipis yang kecil meskipun selesainya setelah dua tahun atau tiga tahun atau empat tahun itu lebih baik antum selesai dan menguasai apa yang ada di dalamnya meskipun buku itu kecil tipis itu lebih baik daripada antum belajar ke sana kemari ya kemudian e, ngambil pelajaran ini dan itu dalam keadaan antum tidak menguasainya dan tidak ada yang selesai cuma numpang tenar saja Antum sudah belajar? Wah oh, sudah. Apa? Wah oh, buku ini, buku ini, buku ini. Ustaznya siapa? Fulan, fulan, fulan. Ya, berbangga dengan banyaknya apa yang dipelajari, banyaknya guru, tapi dia sendiri tidak tidak menguasai ilmunya. Nah, maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini tiga hal yang harus kita tahu. Ya. Pertama, semangat. Yang kedua, minta tolong sama Allah. Kemudian yang ketiga, jangan pernah merasa lemah. Di antara tidak merasa lemah, yaitu harus menyelesaikan apa yang sudah kita masuk di dalamnya. Dan ini bukan dalam urusan ilmu saja, apa saja yang kita hadapi, mau pekerjaan, ya, orang bisnis misalnya, ini juga. Ya. Kalau dia bisnis, semangat dalam bisnisnya, jangan asal-asalan, semangat serius, pelajari hal-hal yang terkait dengan bisnis itu. Ya, kemudian minta tolong sama Allah, kemudian jangan merasa lemah. Ya, jangan cepat menyerah. Engkau insya Allah akan berhasil. Nah, maka ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa hal yang terkait dengan masalah al-ilm. Maka semoga Allah Azza wa Jal memberikan keberkatan kepada kita dengan ilmu yang kita tuntut karena tanpa ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf laulal ulama lasaran nasu kalbahain. Kalau bukan karena orang-orang yang berilmu, manusia itu laksana binatang. Ya, kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana hak, mana yang hak, mana yang batil. Ya. Mana yang ilmu, mana yang kejahilan. Nah, sekarang ini banyak orang yang mengatakan, "Wah, ini syubhat. Ini syubhat." Ya. Ini syubhat. Dalam keadaan dia tidak tahu dia sendiri tidak punya ilmu. Mana yang ilmu, mana yang subhat, dia tidak tahu. Mana yang hak, mana yang batil, dia tidak tidak tahu. Ya. Apa yang tidak cocok dengannya, dia katakan, ini subhat. Dia nggak tahu kalau dirinya itu juga subhat. Nah, nah, karena tiap harinya sibuk dengan urusan-urusan fitnah dan jauh dari ilmu. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, Ilmu ini sebetulnya pembahasan yang cukup luas, tapi kita berharap dengan apa yang sudah kita jelaskan bisa memberikan motivasi yang kuat kepada kita dan saya sudahi wallahu a'lam bissawab wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.